Di antaranya kisah-kisah yang terjadi di masa lampau. Dan kisah-kisah tersebut adalah kisah-kisah nyata. Bukan kisah fiksi bukan cerita khayalan melainkan kisah nyata inilah salah satu karakter penting makasih kisah di dalam Al-Quran dan Sunnah menceritakan kisah nyata tidak ada satupun kisah rekaan atau kisah dusta ataupun kisah fiksi melainkan kisah nyata oleh karena itu para ulama mencela kebiasaan sebagian orang yang membuat kisah-kisah yang tidak nyata kisah fiksi walaupun untuk tujuan yang benar tujuan yang baik tetapi itu cara yang tidak tepat yang menyelisihi petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan bisa jadi itu termasuk kategori dusta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wailul liman yakdzib liyudhika bihil qaum." Celakalah bagi orang yang berdusta untuk membuat orang tertawa. Jadi walaupun tujuannya tujuannya baik, biar orang senang, tetapi tidak dibenarkan membuat kisah-kisah palsu. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu kisah yang terjadi pada umat terdahulu yaitu pada Bani Israel yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. bahwasannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada anak kecil yang masih dalam buayan yang masih kecil sekali yang seharusnya belum bisa berbicara maka tidak ada yang dapat berbicara kecuali Isa bin Maryam dan bayi pada kisah Juraij Kila ya Nabi Allah wa ma sahibu Juraij maka Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana ceritanya bayi dalam kisah Juraij? Juraij adalah seorang ahli ibadah yang memiliki kisah bersama seorang bayi yang dapat berbicara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kisah Juraij secara detail fa inna jurayjan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu Sesungguhnya kata beliau jurayj adalah ahli ibadah yang yang memfokuskan untuk beribadah saja di tempat ibadah khusus baginya yang disebut dengan sawma'ah yaitu satu tempat yang dibangun posisinya agak tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ra'ya baqarin ya'wi ila asfali sawma'atihi. Dan ada seorang pengembala sapi suka datang di bawah tempat ibadahnya tersebut. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i dan juga ada seorang wanita dari penduduk kampung tersebut yang suka mendatangi pengembala sapi tersebut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wanita ini adalah seorang wanita yang sangat cantik ketika orang-orang berbicara tentang kesolehan Juraij bahwa dia adalah ahli ibadah dan dia tidak suka melihat wanita maka wanita yang cantik ini mengatakan kepada orang-orang tersebut saya bisa menjerumuskan dia dalam perbuatan zina saya akan menggodanya maka wanita ini datang kepada Juraij untuk menggodanya melakukan hubungan yang terlarang tetapi Juraij tidak sedikit pun melihat kepadanya Jangankan tergoda Melihatnya saja Juraij tidak mau Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wanita tersebut berzina dengan pengembala kambing itu atau pengembala sapi itu. Fa'atat ummuhu yauman faqalat. Kemudian pada suatu hari datang ibunya Juraij dan berkata kepadanya, "Ya Juraij, ibunya memanggil wahai Juraij wa huwa yusalli faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati namun ketika itu Juraij sedang salat maka Juraij pun berkata kepada dirinya sendiri ketika dia ada sedang salat ibuku atau salatku jadi Juraij bimbang mau meneruskan salatnya atau mau menjawab panggilan ibunya Fara'a thira salatahu Maka pada akhirnya Juraij memandang untuk lebih mementingkan salatnya summa sarhat bihi thaniyah Kemudian ibunya kembali memanggil dengan suara yang keras Wahai Juraij Yang kedua kalinya Faqala fi nafsihi ummi wa salati fara'a thira salatahu Lalu Juraij menjadi bimbang lagi ibuku atau solatku. Pada akhirnya Juraij lebih mementingkan solatnya. Thumma sarahat bihi ثالثة faqala ummi wa salati fara'a يؤثر salatahu. kemudian ibunya memanggil yang ketiga lagi ibunya memanggil kembali yang ketiga kalinya wahai Juraij dengan suara yang lebih keras tetapi Juraij kemudian masih bimbang dan mengatakan dalam dirinya ibuku atau salatku namun pada akhirnya beliau lebih mementingkan solatnya. Falam malam yujibha maka tatkala Juraij tidak mema, tidak menjawab panggilan ibunya, ibunya pun menjadi marah. Qalat lalu ibunya berkata, "La amataka Allah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat." Semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij sampai engkau melihat wajah-wajah para wanita pelacur. Jadi karena marah Ibu Juraij mendoakan kejelekan untuknya. Padahal dia sudah tahu Juraij tidak suka melihat wanita apalagi wanita pelacur. Summan sarafat. Kemudian ibunya pun pergi. Fautiyal malik bitilkal mar'ah waladat. Maka pada akhirnya wanita yang berzina itu didatangkan kepada raja setelah dia melahirkan. Wanitanya belum nikah tiba-tiba punya anak. Maka dia pun didatangkan kepada raja untuk diadili karena telah berzina ketahuan. Faqala mimman maka sang raja pun berkata, ini berzina dengan siapa? Qalat min Juraij. Wanita itu berkata dengan Juraij. Jadi dia memfitnah Juraij padahal dengan pengembala kambing, pengembala sapi. Iya. Qala ashabu saumah kata raja, apakah Juraij pemilik tempat ibadah tersebut? Qalat na'am. Kata wanita tersebut iya. Qalat maka sang raja pun mengeluarkan perintah ihdimu sawma'atahu Hancurkan tempat ibadahnya tersebut. Jadi raja langsung marah. Ini ahli ibadah enggak benar. Langsung beliau perintahkan hancurkan tempat ibadahnya. Wa'tuni bihi dan datangkan dia kepadaku. Tangkap dia. Fadarabu sawma'atahu bil fu'us Maka pasukannya Menghancurkan tempat ibadahnya Dengan kapak-kapak mereka Hatta waqat Sampai hancur Faja'alu yadahu ila unukihi bihablin Lalu mereka mengikat tangannya Sampai ke lehernya dengan tali Summan tulqabihi Kemudian mereka membawanya untuk menghadap raja. Famarrabihi 'alal mumisat. Lalu di dalam perjalanan Juraij dan rombongan pasukan yang membawanya melewati apa namanya sekumpulan wanita pelacur dan para wanita pelacur tersebut menertawakan Juraij. Mereka merasa menang ya telah menjadikan Juraij mendapatkan hukuman ini. Fara'ahunna fatabassam. Lalu Juraij melihat ke arah mereka dan dia pun tersenyum. Kenapa dia tersenyum jamaah sekalian? Dia ingat doa ibunya. Bukan tersenyum ingin menarik hati para pelacur tersebut bukan, melainkan dia ingat doa ibunya. Wa yang yanzurna ilaihi finnas. dan Juraij melihat kepada wanita-wanita tersebut di tengah-tengah manusia. Faqala al-malik lalu sampailah beliau di hadapan sang raja maka sang raja berkata ma taz'umu hadhihi apa yang kamu lakukan terhadap wanita ini qala ma taz'um kata Juraij apa menurutmu yang telah aku lakukan aku tidak melakukan apa-apa Qala taz'umu anna waladaha mink Kata sang raja, wanita ini mengaku bahwa dia telah berzina denganmu kemudian melahirkan anak ini. Qala anti taz'umin maka kata Juraij, betulkah engkau mengaku demikian wahai wanita? Qalat na'am. Kata wanita tersebut iya. Qala aina hadha sagir Lalu kata Juraij, mana anak kecil tersebut? Qalu hadza fi hijriha. Lalu dikatakan ini anaknya berada di pangkuannya fa aqbala alaihi lalu Juraij datang kepada anak tersebut dalam riwayat yang lain disebutkan Juraij minta izin terlebih dahulu untuk berwuduk dan melakukan salat serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu beliau mendatangi anak tersebut Anak bayi yang baru lahir ini apa yang dilakukan Juraij terhadapnya? Di hadapan orang-orang, Juraij mengajak anak tersebut berbicara. Dengan penuh keyakinan, Juraij berkata, "Man abuka? Siapa bapakmu?" kala maka anak itu pun berkata, "Ra'i al-baqar." Bapakku adalah pengembala sapi. Jadi tersingkaplah kebenaran Ternyata Jurej hanyalah difitnah Yang berzina dengan wanita tersebut adalah pengembala sapi tersebut Maka apa yang terjadi jemaah sekalian Sang Raja pun menyesal Karena telah menghancurkan tempat ibadahnya Jurej Lalu sebagai apa namanya membayar perbuatannya tersebut sang raja berkata kepadanya anaj'alu sawma'ataka min dhahabin maukah kamu kami bangun kembali tempat ibadahmu dari emas qala la kata Juraij tidak perlu qala min fiddah kalau begitu kata raja dari perak saja qala la kata Juraij tidak perlu lalu kata raja "Famana ja'aluha?" kalau begitu bagaimana kita mengembalikannya Qala rudduha kama kanat kata Juraij, bangun saja seperti semula. Tidak perlu dari emas, tidak perlu dari perak. Lalu sang raja berkata, "Faman ladzi tabassamta?" Apa yang membuat kamu tersenyum tadi ketika melihat wanita-wanita pelacur? Jadi raja penasaran, "Kenapa kamu tersenyum?" Maka Juraij pun berkata, "Amran araftuhu adrakatni da'watu ummi summa akhbarahum." Kata beliau, ada satu perkara yang benar-benar aku menyadari itulah kesalahanku, yaitu aku telah tertimpa doa ibuku. Kemudian Juraij menceritakan kepada mereka kisah ibunya yang datang kepadanya memanggilnya sampai tiga kali tetapi dia tidak menjawab lalu ibunya marah dan mendoakan kejelekan maka Allah mengabulkan doa ibunya tersebut jamaah sekalian inilah kisah Juraij salah satu kisah yang pernah diceritakan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala wasallam di dalam kisah ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga sebagaimana disebutkan para ulama kita. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Juraij. Jamaah sekalian, di dalam kisah Juraij terdapat peringatan bagi kita tentang kedudukan berbakti kepada orang tua kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam rangkaian bab pada kitab Al-Adabul Mufrad tentang kewajiban dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang sangat besar. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-14, "Wa wassaynal insana biwalidayhi" dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, terutama ibunya yang telah mengandung dirinya dalam keadaan lemah bertambah lemah wa fisaluhu fi amain dan menyusuinya selama dua tahun anishkur li wa walidayka ilayyal masir maka kata Allah bersyukurlah kepadaku dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dan ingatlah hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan artinya kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban apakah sudah berbakti kepada kedua orang tua atau belum. Maka dalam kisah Juraij ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat utama melebihi solat sunnah. Dan Juraij di sini dalam kisah ini melakukan kesalahan karena dia lebih mementingkan sholat sunnah. Padahal yang seharusnya dia boleh membatalkan sholatnya karena itu sholat sunnah, sedangkan berbakti kepada ibunya, termasuk berbakti kepada ibunya adalah menjawab panggilan ibunya itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Maka sholat sunnah bisa di apa namanya dikalahkan. Beda kalau dia melakukan sholat wajib, maka hendaklah dia tetap meneruskan sholatnya Lalu setelah sholat Dia datang kepada ibunya dan menjelaskan bahwa dia sedang tadi melakukan sholat wajib Adapun sholat sunnah Boleh dibatalkan demi untuk menjawab panggilan orang tua Ya Jadi jemaah sekalian Kisah ini mengajarkan kepada kita kedudukan berbakti kepada kedua orang tua yang sangat besar. Kemudian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah ini sebelum kita masuk pada pelajaran-pelajaran tentang kisah Juraij adalah keutamaan Nabi Isa alaihi salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebelumnya tidak ada yang berbicara ketika masih bayi kecuali Nabi Isa alaihi salam dan Juraij. Walaupun dijelaskan para ulama, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan membatasi, bukan hanya dua ini saja. Karena ada juga kisah lain yang menyebutkan bahwa anak bayi sudah berbicara dengan izin Allah, yaitu kisah Ashabul Ukhdud kisah tentang Ashabul Ukhdud yaitu seorang uh, perempuan yang akan dieksekusi diberi hukuman mati dengan cara dilempar ke dalam api dan disuruh melompat sendiri. Tapi wanita itu ragu. Maka dengan izin Allah ketika wanita itu ragu karena dia kasihan sama anaknya yang lagi dia peluk. Dengan izin Allah anaknya itu pun berbicara padahal masih bayi. Ibuku, jangan kamu sedih, jangan kamu ragu, jangan khawatir, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran. Maka ibunya pun langsung melompat ke dalam api bersama anaknya. Karena kalau tidak melompat akan dipaksa melakukan perbuatan kekafiran. Demikian pula bayi dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Uh, disebutkan para ulama mufassirin dalam penjelasan tafsir kisah Nabi Yusuf yang dituduh telah menggoda istri sang raja padahal istri raja itulah yang menggoda Nabi Yusuf maka ada se seorang bayi yang berbicara menjadi saksi bagi Nabi Yusuf alaihissalam dan juga bayi dalam kisah tukang sisirnya Fir'aun Tukang sisirnya Fir'aun dia beriman Kemudian sama dengan kisah Ashabul Ukhdud Beliau pun diberi hukuman dibakar Maka beliau ragu-ragu Karena kasihan sama anak kecilnya Yang masih bayi Tiba-tiba Allah mengizinkan bayi itu berbicara Menguatkan ibunya untuk tidak ragu Walaupun harus mati Tetap mempertahankan keimanan Kemudian yang terakhir ada satu lagi kisah seorang bayi yang berdoa kepada Allah agar tidak menjadi seperti orang yang sombong. Iya. Jadi totalnya ada enam kisah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dari Al-Quran tentang bayi yang bisa berbicara. Baik. Maka diantaranya Nabi Isa alaihissalam sehingga hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang berilmu melebihi ahli ibadah. Juraij dalam kisah ini adalah seorang ahli ibadah. Rajin beribadah. Tetapi dia tidak tidak begitu menguasai ilmu agama dan hukum-hukum syariat. Pada akhirnya dia terjerumus dalam satu perbuatan dosa besar demi ibadah. Jadi dia berniat baik untuk beribadah namun karena dia tidak memiliki ilmu yang luas, maka dia terjerumus dalam dosa. Yang seharusnya kalau dia mengerti agama, dia mengerti hukum Allah, yang seharusnya dia lebih mementingkan panggilan ibunya daripada sholat sunnahnya. Sebab memenuhi panggilan ibunya wajib, sedangkan sholatnya adalah sunnah. Maka tentu yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Ini termasuk kaidah penting di dalam hukum. Yang namanya wajib mesti harus selalu kita utamakan melebihi yang hukumnya sunnah. Ya Makanya ulama banyak mencela orang-orang yang ketika pergi berhaji atau umroh berusaha mencium hajarul aswad padahal itu hukumnya sunnah namun bersamaan dengan itu dia menyakiti kaum muslimin dengan cara berdesak-desakan. Ya. Padahal tidak menyakiti kaum muslimin, memuliakan kaum muslimin itu hukumnya wajib. Tetapi demi sunnah dia meninggalkan yang wajib. Demi untuk mendapatkan pahala sunnah dia mendapatkan dosa. Jadi ini salah besar. Ini termasuk tipuan syaitan. Termasuk tipuan syaitan Seseorang memperhatikan amalan sunnah Tapi amalan wajib Dia lalaikan Sama dengan orang yang Rajin Sholat malam Sampai Bahkan semalam suntuk Tapi ketika sholat subuh dia ngantuk-ngantuk Atau bahkan dia tertidur sama sekali Nah ini termasuk tipuan syaitan Karena sholat subuh harus dia lebih utamakan karena sholat subuh itu adalah wajib. Iya. Jadi ini menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu agama dan ahli ilmu itu lebih mulia daripada ahli ibadah. Lebih mulia daripada ahli ibadah. Dan Rasulullah SAW menegaskan Fadlul alim alal abid Kafadlil qamari ala sairil kawakib keutamaan orang yang berilmu di atas orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang. Maksud hadis ini kata para ulama, orang yang berilmu itu walaupun jumlah mereka sedikit seperti bulan, bulan hanya satu. Tetapi ternyata lebih bermanfaat di malam hari dibandingkan bintang-bintang yang sangat banyak. Itulah keutamaan orang yang berilmu. Dengan ilmu, maka kita tidak saja bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita, tetapi kita juga bisa memberi manfaat untuk orang lain. Sedangkan orang yang ahli ibadah, manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri kebanyakannya. Kalau orang memiliki ilmu, dia bisa mengamalkan ilmunya dan dia membimbing orang lain untuk mengetahui ilmu tersebut dan mengamalkannya dengan baik. Jadi ini pentingnya ilmu dalam kehidupan kita terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Ini kunci kebaikan. Artinya, semakin seseorang memahami agama, berarti semakin banyak kebaikan dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya, semakin jauh kita dari ilmu agama, semakin sedikit kebaikan dalam diri kita. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Bahkan jemaah sekalian, orang yang punya semangat ibadah, tetapi ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, justru dia hanya akan tersesat. Mungkin contohnya nyata yang sering kita saksikan sebetulnya banyak sekali. Tetapi yang lagi heboh sekarang adalah orang yang punya semangat jihad dia punya semangat jihad, dia punya niat yang baik untuk memperjuangkan Islam, tetapi dia nggak memiliki ilmu tentang jihad. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah aksi-aksi terorisme. Padahal dia niat berjihad. Justru yang dia lakukan hanyalah kesesatan. Dan masih banyak lagi contoh orang punya semangat ibadah namun tidak dibekali dengan ilmu malah tersesat. Dan subhanallah jamaah sekalian Itulah yang kita minta perlindungan kepada Allah setiap hari dalam sholat kita Ihdina siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil magdubi alaihim Waladdolin Ya Allah Berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jemaah sekalian, kesimpulan dari doa ini adalah Allah menjelaskan kepada kita tiga jalan. Tiga jalan manusia. Yang pertama yang kita minta yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka ini jemaah sekalian? Mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat ilmu dan amal. Kemudian kita minta perlindungan dari dua jalan, dari dua golongan. Yang pertama al-maghdub alaihim. Orang-orang yang Allah murkai. Jemaah sekalian, siapa mereka dan kenapa mereka dimurkai? Mereka itu dimurkai adalah karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Kemudian yang ketiga waladolin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka dan kenapa mereka tersesat? Mereka itu tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi yang punya ilmu tidak diamalkan Maka Allah murka kepadanya Yang beramal tanpa ilmu Dia akan tersesat Itu yang kita setiap hari minta kepada Allah Jangan sampai termasuk dalam dua golongan ini golongan yang dimurkai dan golongan yang tersesat. Dimurkai karena punya ilmu dan tidak diamalkan, tersesat karena beramal tanpa ilmu. Baik. Kemudian jemaah sekalian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisah Juraij bahwasannya ahli ibadah itu ada yang tercela dan ada yang terpuji. Jadi ketika seseorang rajin beribadah belum tentu itu merupakan jaminan dia sudah benar. Sama sekali tidak. Lihat dulu ibadahnya. Apakah sudah sesuai petunjuk Rasulullah SAW atau tidak? Kalau belum, maka dia malah tersesat, tercela dan tidak terpuji. Oleh karena jamaah sekalian, perlu kita selalu camkan baik-baik ibadah itu yang terpenting adalah bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, melainkan kualitasnya. Yaitu ibadah tersebut harus sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Itu ibadah yang Allah inginkan. Walaupun sedikit tapi sesuai dengan petunjuk Allah, maka nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun ibadah kita sedikit, tapi ibadahnya benar, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Sebaliknya jemaah sekalian, ibadahnya banyak, tetapi tidak sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, maka itu justru akan mengantarkan kepada kesesatan. Iya. Sampai-sampai ada tiga orang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dapati ternyata ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu hebat dan mereka memandang diri mereka nggak ada apa-apanya. Demi semangat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian mereka berkata, saya Gak mau lagi makan daging. Saya mau berpuasa terus. Sebagian lagi berkata, saya gak mau nikah. Saya mau konsentrasi ibadah. Sebagian lagi berkata, saya gak mau tidur di atas kasur. Saya mau ibadah terus saja. Jadi gak mau makan, gak mau nikah, gak mau tidur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencela mereka. Itu alasan mereka untuk supaya bisa lebih berkonsentrasi ibadah. Bukannya mendapatkan pujian, malah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ma'balu akwamin yakulu ahaduhum kada wa kada." Kenapa mereka mengatakan itu? Lakin ni asum wa uftir. Aku saja berpuasa tapi aku juga berbuka wa anamu wa akum. Aku tidur dan aku sholat malam. Jadi beliau pun memberikan hak bagi tubuh beliau untuk tidur dan beliau juga sholat malam. Wa akulul laham wa atazawwajun nisa. Aku masih makan daging dan aku menikahi para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka beliau kemudian menegaskan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Artinya yang terpenting dalam ibadah adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari segi jumlahnya banyak saja, tetapi yang lebih penting adalah mengikuti petunjuk beliau. Percuma banyak, tetapi tidak mengikuti petunjuk beliau. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisah Juraij. Dalam kisah ini terdapat peringatan bagi setiap anak. Jangan sampai membuat orang tuanya marah. Jangan sampai membuat orang tuanya marah. Dalam perkara apapun. Kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun dalam perkara yang mubah, kalau orang tuanya menginginkan sesuatu, hendaklah dia penuhi. Kecuali apabila orang tuanya memerintahkannya untuk berbuat dosa, maka tidak peduli siapapun yang memerintahkan kita. Mau marah, mau menangis, mau menghukum sekalipun, sebab ketaatan kepada Allah lebih diutamakan cinta kepada Allah harus lebih ditinggikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la taat li makhlukin fi maksiatil Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan kita bikin marah orang tua kita kecuali apabila orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat dosa, maka tidak boleh kita taati. Jangankan memerintahkan jamaah sekalian, memaksa sekalipun tidak boleh kita taati. Sebagaimana dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka" Andaikan kedua orang tuamu memaksamu ala antusyrika bi ma bihi ilmun agar kamu menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya fala tuti'huma Jangan kamu taati keduanya. Itu penegasan dari Allah. Jangan taati keduanya. Tetapi bukan maksudnya kemudian kita boleh menghardik orang tua kita atau berkata-kata keras kepada mereka. Tidak jemaah sekalian. Apa kata Allah selanjutnya? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kamu mempergauli keduanya, yaitu kedua orang tuamu yang kafir itu di dunia ini dengan cara yang baik. Ini jamaah sekalian. Sikap seorang muslim kepada kedua orang tuanya meskipun kafir. Dan bukan hanya kafir, memaksa anaknya untuk menjadi kafir. Tetap saja anak nggak boleh taat, namun bukan berarti dia membentak mereka atau durhaka kepada mereka tidak. Melainkan dia menasehati mereka dengan cara yang baik. Iya. Jadi tetap saja berbakti namun tidak boleh taat apabila diperintahkan untuk melakukan dosa kepada Allah apalagi kesyirikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian pelajaran berikutnya di dalam kisah ini pun terdapat peringatan bagi setiap orang tua. Bukan hanya anak, orang tua sebetulnya mendapat peringatan dalam kisah ini. Apa peringatan bagi orang tua jemaah sekalian? Kira-kira apa peringatannya? Peringatannya adalah jangan sekali-kali mendoakan jelek bagi anak. Bahaya. Jangan sekali-kali mendoakan kejelekan bagi anak karena Allah akan mengabulkan doa orang tua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabbatin la syakka fihinna." Ada tiga doa yang pasti dikabulkan tidak diragukan lagi. Dakwatul walid wa musafir wa dakwatul mazlum. Doanya orang tua, doanya musafir dan doanya orang yang dizolimi. Jadi yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa orang tua yang pasti Allah kabulkan. Makanya jemaah sekalian, semarah apapun kita kepada anak kita, senakal apapun anak kita, jangan sekali-kali doakan jelek, doakan yang baik. Doakan yang baik. Walaupun marah, Katakan kepadanya semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Jangan seperti yang dilakukan oleh ibunya Juraij. Dia doakan kejelekan dan Allah mengabulkan. Dan mungkin kalau dia tahu pun dia nanti menyesal. Dan itu terjadi. Banyak kisah nyata seperti itu. Orang tua yang pada akhirnya kemudian menyesal karena anaknya tertimpa kejelekan. Padahal penyebabnya adalah dia sendiri. Jadi jangan heran kalau anak kita nakal ternyata tambah nakal. Karena kita sendiri penyebabnya kita doakan jelek. Kenapa kita tidak doakan kebaikan? Anak kita durhaka, naudzubillah, ternyata tambah durhaka sebab kita mendoakan kejelekan. Hati-hati jamaah sekalian, doa orang tua itu mustajab. Maka jangan sekali-kali mendoakan kejelekan untuk orang tua kita, doakan kebaikan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah tawakalnya Jurej. Tawakalnya sang ahli ibadah dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaannya yang sangat penuh kepada Allah disertai dengan prasangka yang sangat baik bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Ini jemaah sekalian pentingnya untuk mendapatkan pertolongan Allah harus kita punya tawakal yang kuat dan keyakinan serta prasangka baik Allah akan menolong kita. Jemaah sekalian, orang semua tahu bayi nggak mungkin berbicara, tapi Juraij dia tawakal kepada Allah dan dia betul-betul yakin dan jemaah sekalian, untuk sampai pada tingkatan ini perlu ada usaha. Perlu ada usaha. Sehingga yang sebenarnya mustahil ini karena kuatnya dia bertawakal kepada Allah, dia berdoa dan memohon kepada Allah, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ya. Yeah. Apa sebelumnya yang beliau lakukan? Beliau minta waktu untuk berwudu, kemudian sholat dan berdoa. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita, Odo Allah wa antum mukinu bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Itu sifat seorang mukmin ketika dia berdoa kepada Allah, yakin Allah akan menolongnya. Itu namanya prasangka baik kepada Allah. Kalau kita ragu, itu namanya perasaan keburuk. Sedangkan Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, ini saya akan aku kabulkan. Itu sudah janji Allah. Dan doa itu adalah ibadah. Sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kisah ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah dan Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an wa may yatawakkal Allah fa huwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah cukuplah Allah sebagai penolongnya ini Allah buktikan pada Juraij dia bertawakal kepada Allah kuat keyakinannya kepada Allah maka Allah berikan pertolongan kepadanya Dan Allah telah menegaskan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kamu bertawakal hanya kepada Allah apabila kamu benar-benar beriman. Jadi tawakal ini jemaah sekalian merupakan ibadah hati yang sangat agung yang dengan sebab itu Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini Kisah ini menunjukkan kepada kita zuhudnya Juraij terhadap dunia. Inilah ahli ibadah sejati. Zuhud terhadap dunia. Dan inilah diantara pengaruh ibadah bagi diri seseorang. Jamaah sekalian, kalau kita latih diri kita senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka diantara pengaruh yang akan terjadi pada diri kita adalah muncul dalam diri kita sifat zuhud. Zuhud terhadap dunia. Apa zuhud? Apa arti zuhud jemaah sekalian? Ulama banyak memberikan definisi. Di antara definisi yang paling bagus, zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat kelak. Maka Juraij ditawarkan untuk dibangunkan tempat ibadahnya dari emas. Beliau nggak mau. Ditawarkan dari perak, beliau nggak mau. Ini menunjukkan apa? Sifat zuhud terhadap dunia. Artinya kalau nggak bermanfaat untukku bagi kehidupan akhirat, saya nggak perlu. Ini beliau tinggalkan. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik adalah bertobat kepada Allah dan mengingat dosa-dosa kita ketika terjadi musibah atas kita serta mengingat kedoliman kita kepada orang lain. Ini jemaah sekalian yang dilakukan Juraij. Sehingga dengan sebab itu pula Allah memberikan pertolongan kepadanya. Juraij ingat dosanya kepada ibunya. Itu sifat orang mukmin ketika ditimpa musibah. Yang pertama ingat dosa kita jemaah sekalian. Jangan yang pertama ingat ingin cepat-cepat ke dokter untuk supaya sembuh. Tapi pertama ingat dosa kita. Karena musibah yang menimpa kita bisa jadi hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ini yang seharusnya kita lakukan, ingat dosa-dosa kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Iya. Sebagaimana Allah telah ingatkan dalam Al-Qur'an, al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia agar Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan agar mereka bertobat. Ini jamaah sekalian, hikmah musibah, ambil positifnya. Dan sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa kita ditimpakan azab di dunia dengan satu musibah atau penyakit itu lebih baik daripada di akhirat kelak. Jadi di satu sisi sebetulnya musibah itu perlu kita syukuri sebagai pengingat dosa kita dan mudah-mudahan itu adalah hukuman yang Allah percepat sehingga kelak di akhirat kita sudah nggak dapat hukuman lagi dan itu lebih baik sebab hukuman di akhirat azabnya itu berlipat-lipat ganda ya artinya kerasnya itu sangat dahsyat tidak ada satupun yang bisa uh, menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Juraij. Beliau bertobat dan mengingat dosanya, terutama dosanya kepada ibunya. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama yang lainnya, di dalam kisah ini juga terdapat kelembutan yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya, demikian pula orang tua terhadap anaknya harus lembut, harus sayang. Dari sisi mana ini diambil jamaah sekalian? Karena ibunya walaupun marah tetapi beliau tidak mendoakan sesuatu yang sangat jelek. Apa yang sangat jelek? Ya misalkan dia mendoakan Juraid sampai dihukum mati atau Juraid sampai berzina. Nauzubillah. Cuma dia doakan, dia melihat wajah pelacur. Itu pun sudah salah sebetulnya. Tapi karena masih ada sifat kasih sayangnya, dia tidak sampai berdoa supaya Juraij terjerumus dalam perzinahan. Kemudian jemaah sekalian pelajaran yang berikutnya Apabila ada dua perkara penting Maka kita harus lebih mengutamakan yang terpenting kita Artinya apa? Kita harus pintar-pintar memahami mana yang lebih penting dari dua perkara yang kita hadapi. Contohnya pada kisah Juraij, seharusnya dia lebih mementingkan panggilan ibunya daripada sholatnya. Itu berlaku umum. Kalau di hadapan kita ada dua pilihan, kita harus pandai-pandai menilai mana yang lebih penting, itu yang harus lebih kita dahulukan. Kemudian jamaah sekalian, ada ucapan yang sangat berharga dari Imam al hafid Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau berkata, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah sahibus sidqi Allah, la tadurruhul fitan. Orang yang jujur kepada Allah Maka musibah apapun Cobaan apapun Tidak akan membahayakannya Inilah yang terjadi pada Juraij Inilah yang terjadi pada Juraij Dia jujur kepada Allah Artinya dia orang yang ikhlas dalam ibadah. Dia orang yang tidak mementingkan dunia. Dia selalu mementingkan hak Allah. Maka ketika dia ditimpa musibah, musibah itu tidak membahayakannya. Pada akhirnya apa? Dia lepas dari musibah tersebut. Jadi karena dia tidak melakukan perbuatan dosa itu, maka Allah melepaskan dia dari tuduhan tersebut. Kemudian Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini bahwa akan selalu ada jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Juraij adalah orang yang bertakwa. Maka Allah akan berikan jalan keluar kepada siapa saja yang bertakwa. Sebagaimana janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu berikan jalan keluar baginya dan dia diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini buktinya jamaah sekalian. Salah satu buktinya Juraij tertimpa masalah besar, hampir-hampir dia dihukum mati. Tempat ibadahnya sudah dihancurkan. Tetapi karena dia takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jamaah sekalian, ulama juga menyebutkan kisah ini menunjukkan adanya karomah para wali adanya karomah para wali. Dan juga menunjukkan kepada kita karomah itu bukan sesuatu yang didapatkan dari belajar. Tidak ada jemaah sekalian dalam agama baik syariat terdahulu maupun syariat nabi nabi kita yang mulia syariat Islam pelajaran untuk mendapatkan karomah. Yang ada adalah pelajaran untuk bisa istiqomah. Yang dipelajari itu namanya sihir. Kalau ada orang yang belajar ritual-ritual atau amalan-amalan kemudian dia menjadi sakti. Kebal senjata tajam misalkan atau bisa berjalan di atas air atau punya tenaga dalam, maka itu adalah sihir namanya, bukan karoma. Karoma itu didapatkan karena ketakwaan. Juraij beribadah kepada Allah, Allah berikan kepadanya karoma, Sehingga sesuatu yang tidak biasa terjadi, yaitu dia bisa bertanya kepada si anak dan anak itu menjawab padahal itu hal yang luar biasa nggak mungkin terjadi pada kebanyakan orang kemudian jamaah sekalian dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bahwa untuk menghadapi kesulitan dan bahaya hendaklah kita berwudhu dan melakukan sholat ini yang dilakukan Juraij beliau berwudu dan sholat Kemudian minta pertolongan kepada Allah. Ini yang kita lakukan jemaah sekalian apabila menghadapi perkara-perkara besar atau masalah-masalah besar dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian jemaah sekalian mungkin yang terakhir bahwasannya uh, ketika si bayi mengatakan bapakku adalah pengembala sapi. Bapakku adalah pengembala sapi. Maka ulama menjelaskan bisa jadi pada umat terdahulu syariat mereka anak dari hasil zina maka bapaknya yang menzinahi ibunya tersebut dianggap bapaknya tetap dianggap bapaknya iya namun berbeda dengan syariat kita. Apabila anak itu dilahirkan dari hasil zina, maka bapak biologisnya bukan bapaknya. Bukan bapaknya. Secara syariat. Sehingga mereka tidak ada hak saling mewarisi. Bapaknya juga bukan walinya. Bapaknya juga bukan walinya maka tidak ada hak sebagaimana orang tua terhadap anak. Iya. Ini perbedaan syariat umat terdahulu dan umat sekarang. Kemungkinan yang kedua, ucapannya, ucapan anak tersebut, bapakku pengembala sapi itu, maksudnya sekedar bapaknya secara biologis, sama dengan syariat kita. Secara biologis itu adalah bapaknya. Tapi secara syariat bukan bapaknya. Sehingga mereka tidak saling mewarisi, tidak pula bapaknya berhak menjadi wali. Dan juga tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Jadi ini tiga hal yang perlu kita perhatikan terhadap anak zina. Anak zina itu tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, tidak boleh dikatakan fulan bin fulan, atau kalau dia punya marga tidak boleh digunakan marganya. Kemudian tidak ada hak saling mewarisi dan bapaknya bukan walinya. Walaupun mereka tetap mahram. Dalam artian tidak boleh menikah. Walaupun secara syariat dia bukan anaknya, tetapi tetap saja nggak boleh mereka menikah. Hanya dalam tiga perkara ini mereka tidak punya hubungan. Itu ketentuannya dalam syariat. Sebab anak itu lahir dari hubungan yang terlarang bukan hubungan yang benar menurut syariat Islam. Baik, jemaah sekalian sesungguhnya masih sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, namun mungkin waktu kita terbatas. Saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam. cerita eh, apa? Eh, eh, ada di Laut dan sebagainya. Ada seperti cerita waktu dulu waktu kecil oh. ada cerita sama oh, iya. yang itu. Apakah termasuk dalam dusta? Ya yang kedua di tiga eh, eh, kita yang berlaku kita kita sudah tentu tidak ini terjadi apakah kita menceritakan itu ke dalam bentuk berita yang kedua tentang apa tadi? Legenda. Apa? Legenda. Legenda tentang. Legenda. Ya. Oh. Iya. Ya. Kita akan baik tidak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama mengatakan demikian Seperti Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid Rahimahullah ta'ala Di dalam kitabnya At-Tamthil Beliau membahas Satu buku membahas tentang hukum Sinetron atau film Termasuk juga Kisah-kisah tak nyata Dalam buku-buku fiksi atau novel maka kata beliau, ini termasuk kategori dusta. Kategori dusta. Ya. Jadi itu pandangan sebagian ulama, kisah-kisah tak nyata itu termasuk kategori dusta. Sama saja. Cerita apa namanya kancil dan buaya atau cerita-cerita legenda yang tidak jelas kebenarannya maka itu termasuk kategori dusta atau mengantarkan kepada dusta. Jadi jemaah sekalian, dua hal ini harus kita jauhi. Dusta atau sebab yang mengantarkan kepada dusta. Jadi bukan hanya dustanya. Ya. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, wailul liman yadzib liyudhika bihil qaum. Celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Jadi walaupun tujuannya baik supaya orang senang. Bahkan walaupun tujuannya untuk memberi nasihat. Apalagi kalau sampai dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan nabi bersabda, nabi melakukan ini padahal tidak. Walaupun tujuannya baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Iya, itu lebih parah lagi kalau berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lebih dikhawatirkan lagi adalah kandungan-kandungan pelajaran yang jelek bahkan bisa jadi mengandung kesyirikan yang terdapat dalam kisah-kisah tersebut. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Dan subhanallah, di dalam cerita-cerita legenda itu banyak sekali. Banyak sekali dalam cerita-cerita legenda ada eh, kandungan-kandungan uh, ada yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal artinya merusak akal kita kalau kita percaya. Ya. Ada juga yang mengandung kesyirikan. Ada juga yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Dan juga kisah-kisah yang benar itu sudah sangat mencukupi. Untuk apa? Dengan kisah-kisah yang tak nyata atau masih diragukan. Kalau kita meneliti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah tabiin, kisah-kisah imam yang empat, itu sudah sangat mencukupi untuk kita ambil pelajaran. Jadi kalau kita punya perhatian terhadap kisah-kisah nyata, maka kita akan mendapatkan kecukupan, tidak perlu lagi dengan kisah-kisah yang tidak nyata. Iya. Dan tentunya di situ terdapat pelajaran-pelajaran yang jauh lebih berharga daripada kisah-kisah yang palsu. Iya. Uh, jadi harus lebih baik kita hindari, lebih baik kita hindari kisah-kisah yang tidak nyata atau yang masih meragukan kebenarannya. Dan juga para ulama telah menyusun buku-buku khusus tentang kisah. Ya, ada buku seperti yang ditulis Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengumpulkan kisah para nabi dan rasul dalam satu buku yang beliau ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ulama yang lainnya, apa namanya, menyusun satu buku khusus kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini untuk memudahkan uh, kita baca buku-buku tersebut. Barangkali demikian Pak Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terkait dengan materi kajian ini, saya ingin bertanya hikmah dari mengapa Umar bin Khattab diperintahkan untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal yang kita pahami adalah Umar bin Khattab itu lebih mulia dan lebih bertakwa dibandingkan Uwais Al-Qarni. Yang pertama itu berikan satu lagi kan? Ya, beruntung ada kedua eh, ada dua situasi, ada situasi di mana kita ingin mengaji lalu orang tua kita melarang, sedangkan dua-duanya itu adalah sifatnya wajib. Mana yang kita lebih dahulukan? kita adalah terus. Selamat Baik. Yang pertama, ini Pertama pernyataannya bagus sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni termasuk generasi tabi'in, sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk generasi sahabat. Sahabat lebih mulia daripada seluruh tabi'in. Ya. Tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat untuk termasuk pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memintakan doa dari Uwais. Mengapa demikian dan apa hikmahnya? Karena untuk minta didoakan tidak disyaratkan orang yang meminta didoakan itu harus orang yang minta didoakan itu harus lebih soleh tidak. Yang penting dia soleh Walaupun kenyataannya dia tidak lebih soleh dari kita. Iya. Jadi bukan syarat. Minta didoakan harus yang lebih soleh dari kita. Ya. Jadi bisa saja orang yang kesolehannya kita lebih tinggi darinya, tidak ada masalah kita minta didoakan darinya. Tidak ada masalah. Yang penting dia orang yang soleh. Itu saja syaratnya. Dia adalah orang yang soleh. Dan ini termasuk kategori tawassul yang dibolehkan. Minta didoakan oleh orang yang soleh. Yang masih hidup. Dan kita bertemu langsung dengannya atau menyampaikan langsung kepadanya. Dia mendengarkan apa yang kita minta kepadanya. Adapun meminta kepada orang yang sudah mati termasuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibolehkan adalah minta kepada orang yang hidup. Makanya kalau lebih mulia tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan datang di kuburan beliau. Kalau penilaiannya siapa yang lebih mulia? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia. Tapi beliau tidak berpesan datang di kuburanku kemudian berdoalah kepadaku tidak. Beliau berpesan untuk minta didoakan orang yang masih hidup, yaitu Uwais Al-Qarni. Dan juga para sahabat minta didoakan dari Al-Abbas. Kenapa mereka tidak datang di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi lebih mulia? Mereka datang kepada Al-Abbas minta didoakan. Al-Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika terjadi paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada kita ini salah satu amalan tawasul yang dibolehkan. Bukan dengan cara meminta kepada orang yang sudah mati, itu adalah tawasul yang terlarang. Iya. Kemudian di situ juga terkandung hikmah-hikmah yang sangat banyak yaitu sebagai pelajaran kepada para sahabat bahwa amalan yang dilakukan Uwais adalah amalan yang sangat mulia. Apa amalan dia mas kalian Amalannya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan sebab itulah Allah mengabulkan doa-doanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat untuk minta didoakan oleh Uwais. Karena Uwais adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah mengabulkan doa itu adalah hak Allah. Mengabulkan doa itu adalah hak Allah. Jadi kita nggak tahu melalui doa siapakah harapan-harapan kita dikabulkan. Makanya kita diperintahkan untuk minta didoakan oleh orang-orang yang baik karena bisa jadi Allah mengabulkan melalui doanya. Dan juga ada pelajaran yang lain yaitu sikap tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada para sahabat untuk bersikap tawadhu meskipun mereka pada hakikatnya lebih mulia daripada tabi'in tapi beliau mengajarkan kepada mereka untuk bersikap tawadu, minta didoakan oleh orang yang lebih rendah daripada mereka. Ini namanya sikap tawadu. Iya. Jadi ini diantara hikmahnya dan tentunya masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Baik. Yang kedua tentang apa tadi? Eh, ada kita sedang mau kajian. Oh iya. baik. Jadi menuntut ilmu tapi dilarang orang tua. Nah, jamaah sekalian, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wajib. Wajib bagi seseorang menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Iya. Jadi kalau orang tua melarang anaknya menuntut ilmu, berarti dia melarang anaknya melakukan kewajiban. Itu sama dengan memerintahkan anaknya melakukan dosa. Maka tidak boleh ditaati. Ya, hanya saja sekali lagi, bukan berarti kemudian kita berkata-kata kasar atau bersikap keras kepada orang tua yang melarang kita melakukan ibadah. Melainkan kita berikan nasihat yang baik dan juga kita berusaha menyenangkan hatinya dari sisi yang lain. Ya, jadi itu strateginya. Kalau orang tua marah kita melakukan satu kewajiban, maka kita berikan nasihat yang baik, kemudian kita berusaha menyenangkannya dari sisi yang lain. Ya, kita berusaha berbakti kepadanya dari sisi yang lain supaya kemarahannya itu meredah. Ya.